ini penting kalau aturakan berarti saat ini kata aliran-aliran sing sawangan istihad ora pokoknya ono neng hadis nah orang neng hadis seorang ngandel wong kajing nabi piyambak iku sering nyebut sesuatu ini kurang tapi iku fasih mergo lisanin Arabi mubin kados nabi saat ini nyebut binten. salah satu padahal yang hadis sahih binten. sabatun tujuh pun tidak hanya tujuh bisa ratusan orang sing yudhiluhumu wa fidilihi ya maladillah nopo illadillah. Tapi Nabi nyebut hanya tujuh. Tujuh pun tenggene kula nate maca teng sarah-sarah hadis di karang Imam Suyuti nambahi dari jumlah tujuh. Paham ya? Eleng-eleng ya pokoknya al adab la yufidul hasra. Adat itu tidak jaminan hanya itu. Misalnya wong apik ning Quran sing disebut kan misalnya falaqata hamal akoba wa ma adraka mal akoba Jadi fakku krokope au it amun fi yaumin di masropa terus yati yatiman damakropa au nanda damasropa ini disebut tuh kena kayak keimangan iku ngake keimangan cah yatim utawa ngake keimangan cah miskin ning kono ora nyebut kiai ora nyebut guru ora nyebut wong tua terus apa yang ngene ning Quran sing sunat kok i cah yatim mbek miskin wong tua pak dhewe mlebu gendeng paham nggih sarap ngono <laughs> al adat la fitul hasra eling eling kok itu al adat, la fitul hasra jadi bos kok itu ini pancen ngoten aturane lugat disebut apa bilisanin arabi mungkin terus termasuk lisanul arabi ini al adat, layu fitul hasra ini juga misalnya Quran ngendikan kama tali habbatin ambatat sab asana bila fi kulli me atau apa terus mbok teliti aku di pari dari Quran pari ku ada tujuh tangkai. Terus pari mbok sedelok sitok-sitok. Lah aku kok limo. ini beling mari ku juga nurut Quran dari Quran. Pitu. Terus fi kulli sumbulatim mi atau habas mbok itu kok mok songo. Pari ku kok mok swidak kok rapas. Pinten? Satu, padahal jari jarene mi atu napa? Habba. Balagoh ora ngene Mulane kula nanti diaturi Gus Sufur. Gus Sufur putrane Mbah itu dokter tafsir, jadi tok kula. Gus kapan kapal damel tafsir. lagi kenging nopo? Teng Jakarta itu repot. nggak debat tafsir, tak jangan gue ilmu balaghah yo udah gelem. Pokoke ngono. Ya mau mereka pintere kok terjemah wae. orang ngene iku ilmu iku kudu dianalisis usul fikih. Usul fikih itu nganalisis cara memahami teks Quran dan teks hati Hadis. Iku ilmu ilmune jadi usul nopo. Rian termasuk pertama sing ngawiti musyawarah usul fakir gue kula bagi sufurin teng Anwar niku penting usul fakir karena lugat itu memungkinkan nyebut adat ya mau misalnya Quran kepengen gawe contoh awalnya wis kamasali koyo umpomo masali ora kok tenan koyo umpomo habatin sak biji sing ambatat sapan jadi sesuatu sing menyenangkan adalah ibarat kalau ulang lagi sesuatu yang menyenangkan adalah menyenangkan misalnya infak diterima Allah sesuatu yang menyenangkan ibarat habbatin sing ambatat sab asana bila sing fi kulli sumbulatim miatu jadi adat itu mau mau ya mau misalnya kalau ngomong aku munggo di duit ah, gerwong tak jajan wah aku duit sak mil jatuh ah, gerwong tak kei yang beruang yang lebih orang Amerika nong Afrika orang India duit murah tuh goblok goblok tapi benar ngomong aku kok suka anggur wong tak kayak duit anggur wong Wah, anggur wong lebih orang Afrika lebih nong Ahok Donald Trump kabeh ya wong tapi yang berkiai ngomong anggur wong mana ya sing diroi jadi <laughs> meskipun ngomong ya anggur wong itu jenenge luho. jadi luhut itu memungkinkan segala segala tapi kena ngomong deh aku nak di duit anggur wong gue terlintas gak ngelepok no Donald Trump Ahok ya jawab Mboten kok Donald Trump ada-ada. Tonggo sing mbok eneng wis terlintas mlebu. Tapi kena ngomong angger. Wah, ngene iku jenenge lisanul arabi. Dadi mungkin kabeh. Paham gila, saya kira wong moh memahami Quran nganggo ilmu napa? Balago. Ya mergo angel, aku setuju sing ra gelem menjenengan angel. Paham, tapi nek ngrasa angel aja kecang kemana serai so komentar ngurana Quran yo ya wis ngurana Quran yo ya halal nah dari Imam Syafi'i ketika beliau menyebut hewan haram banyak terus tentang satu ulama madzalika ya Abdillah fil Quran ning ngene neng ning Quran ora ono kok sampean ngaramno jumlah yang melebihi Quran ning Quran sing ono haram innama harrama alaikum maitata wa dama walah malihinsi wama wa ma Alhamdulillah. Imam Syafi'i menyebut Atakulu Atakulu anna maitah haram na'am lahmal khinzir haram kaifa taqulu fi syari wa kaifa taqulu fi lahmi wa kaifa taqulu fi dami ning Quran yo ya mau lahmal khinzir sing haram mangan daging celeng atakulu berhubung lahm iku daging terus kaya ape ngombe darah celeng kaya ape ge kripik sangka balune celeng wa inna ma harrama lahmal khinzir Allah mau ngaramno dagingnya celeng terus wa maksum nak darah ra apa-apa sing ning daging gedeng apa Arab Jadi mulane wong kudu ngaji usul fikih. Jadi disebut iku la yufidul Jadi eling-eling ya disebut iku la yufidul hasr. Nah Quran nyebut mana ya, walahmal khinzir. Manane daging. Terus kowe gawi titep o tara teleng ako hen kan ko titep o tara teleng kus haram pun es kus bara atau ngaji Quran lah mal khinzir tak pire ku lah mal khinzir tara apa tuh nih daging teleng ora ono ning Quran wa damal Ayo semuanya tinggal lah ke ya. rumah sakit Magelang rumah sakit jiwa iya ibu goblok ngono oh, sarap ngono mulane ngaji sampai ono pepatah manta alama bila sekin fase huhu setan mulane ngaji mulane kulo seneng ke pondok kulo nu seneng banget ya sampai pondok sarang lirboyo sedo kiri pokoknya pondok-pondok tetep balago iku ulang kan kulo teng pondok kulo rak pondok kota nu santri-santri kulo ulang balago wis ora paham lah sementing tau krungu mbayangno paham kuwi angel Kayak kalau ngaji tembri ini bang apa malah gelut tos. Pokoknya sementing tahu kerungu, tahu kerungu hikmahnya hati-hati, no, no, hati-hati. Gak mau misalnya kok itu al-adab la yufidul hasro. Bukti di hadis niki. Yang sampean kenal orang itu kan tujuh sab'atun yudiluhmu. Tapi di konteks ini Nabi hanya menyebut salah satu nafas. Faham ya? Jelas gitu terus. Cuman kulino ya al-adab la yufidul hasro. Jadi adat sing disebut Allah niku masalah lisanin Arabi mungkin termasuk aturan lisanul Arabi panjang nak ngendikan sering nyebut adat. Terus kayak gue iso-iso ono nih ngomong ke uang. Sing penting iso-iso sarapan. Misalnya, ya kan wis mau sok sarapan darren. Pokoke sing penting dunia iku iso sarapan. Terus kowe ora mentingno sehat, ora mentingno anak bojo. Terus bojomu kok tersinggung. penting-penting sarapan aku ora penting ya bojo sarap omongan ora kok ditanggapi <laughs> omongan ora kok ora Eh, jadi ya layu fitul hasro al adat ya, layu fitul hasro jadi nyebut sesuatu itu layu fitul hasro tidak jaminan hanya itu nama tidak jaminan kata suau au itamun fi yaumin di masrofah disebut ya namun yatiman ga makrofah au miskinan da masrofah disebut itu mau yatim kalian apa miskin padahal termasuk kesunatan tentu kita menghormati guru menghormati orang tua menghormati tamu. Terus kau muni apa? orang nak rayate mu, ora Qur'ane mau yate mbek miskin. Kiai ra mlebu ayate ra ono. Ora ono wal kiai ning ati. Yo gendeng kowe, napa? Gendeng. Mun kula terusaken. Wal maqalatu saniyata asyar, utai maqalah kang kaping 12. Anba dil hukama isangi sebagiannya pira ahli hikmah. Hadis hikmarian atib atibba ilkulubi, tegese piro-piro dokter yati. Tukang nambani hati. Nah, saat ini buatan kerja hikmah mana kaya dukun. Ini ahli hikmah, maknanya e nah, ahli apa? Dukun. Serepot saya gitu Iya. Kalau gue sering suani tiang, gus ijazah hikmah. Hikmah apa? Ini gue Pokoknya sembung so mau coba terus opo wah itu repot. Rian mana nih hikmah nih gue mana nih ilmu sing manfaat atau tadi dokterin apa? Hati itu tuh dua mayu tahu hikmah tahu fakot utian apa? khairan katsira jadi hikmah niku ilman nafia salah satu asya utawi telu perkara utawi iki kono telung perkara tu fariji iki iso ngilangno apa salah satu asya al husoso ing sumpeke urip husos iku maknane iku serete urip ana telung perkara sing serete urip wong nak sereten niku ora gak enak iku iso diilangi diwat telung perkara hmm, padahal apalane lagu-lagu niku pinten lima ya no sing no bangsa no pembuati bener lima lima iki nek nek pintu telu ya semua macam-macam kok nak sampai no tambahin gitu, itu nak saya lengem lah nak tapi kenapa sumpah berarti udah dua iku ya nak uang kiai lan lagi sumpah berarti yo di dua, nak duwe sakit berarti di bojo ayu ngomongnya ra jelas Ana ana sing seneng rokok, tobo berarti gue pokoknya bar sarapan rokok. Ya macam-macam mau ngomong ya sak ini ngene a pe agin fi tu